الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'min" Siapa orang yang dia sempurna imannya terhadap Allah wal yaumil akhir dan terhadap hari kiamat falyagul khairan maka hendaknya dia berucap yang baik zikir baca Al-Qur'an istighfar au smut atau dia diam artinya taglilul kalam Orang kalau sudah semakin mantap imannya, dia semakin sedikit bicaranya. Yang banyak komentar itu lepas itu, nggak kontrol bicaranya itu imannya yang kurang. Koreksi dalam bicara itu sangat penting. Kadang-kadang dengan satu kalimat orang jadi kafir. Kadang-kadang dengan satu kalimat orang menjadi masuk neraka Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala orang yang beriman kepada Allah tidak berbicara kecuali yang baik karena ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah orang beriman dengan hari kiamat tidak berbicara kecuali yang baik karena ingin di hari kiamat selamat dari neraka Allah dan masuk surga Allah orang yang tidak beriman kepada Allah asal ngomong Padahal setiap satu kalimat yang diomongkan harus dipertanggungjawabkan nanti dari kiamat. ma'al fidu min gaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan manusia kecuali dicatat oleh raqib atid. Orang nggak percaya dengan hari akhirat asal ngomong. Dia nggak berpikir bahwa di dunia di akhirat nanti kalimat-kalimat itu akan bisa menjadi sabab dia masuk neraka nantinya. Karena itu jangan berbicara kecuali fi mardhatillah dalam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kullul muslim alal al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya Man salimal muslimun yaitu orang yang selamat orang-orang Islam yang lainnya min lisanih daripada gangguan lisannya wayadih dan tangannya. Yang dimaksud gangguan lisannya yaitu ucapannya. Yang dimaksud gangguan tangannya yaitu perbuatannya. Artinya orang Islam itu menjadikan orang Islam yang lainnya aman enggak sampai terganggu dan resah karena ucapan dan juga karena perbuatannya. Kalau merugikan maka dia tadi itu tidak menjadi orang Islam yang sebenarnya. Orang Islam tidak pernah merugikan yang lainnya. Mencari keuntungan itu diperbolehkan. Mencari keuntungan itu diperbolehkan tetapi merugikan yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Hah? Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang kita bahas. Orang uh, uh, uh, Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang mengakali dengan dari lewat takaran atau timbangan wailun lil mutaffifin alladziina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun celaka bagi orang-orang yang menimbang kalau dia tadi itu membeli wah timbangannya minta dipenuhi kalau dia tadi itu menjual, timbangannya dikurangi. Itu bukan satu keuntungan. Tapi well, itu satu celaka yang nantinya akan menjadi sebab dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para salaf itu kalau sudah nimbang udah persis ditambahi kalau jual. Kalau uh, kurma misalnya ditambahi dua atau tiga atau tambah satu begitu nah, udah persis itu orang jual kalau dia beli timbang persis dikurangi nah diku dikurangi Beliau mereka menyatakan la asyari alwaila bihabba Saya tidak pingin masuk neraka well hanya karena satu biji. Hah? Satu biji akan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqal darrah. jangan satu biji, satu debu. Daripada kebaikan, man ya'mal mithqal dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqal dzarratin syarran yarah. Satu biji daripada debu Kebaikan akan disaksikan pahalanya satu biji daripada debu kejelekan juga akan disaksikan dosa dosanya. Jadi hisap itu bukan dihisap yang banyak, bukan mobil, bukan jutaan, walaupun satu ribis itu akan dihisap. Walaupun sekecil apapun akan dihisap di hadapan Allah, walaupun sedarah pun akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullul muslim ala muslim. Setiap muslim terhadap orang muslim yang lainnya haramun damuh wa irduh wa maluh. Haram darahnya. Haram harga dirinya diganggu dan haram juga hartanya untuk diambil. Orang muslim itu harus terjamin aman. Tidak boleh darahnya diganggu, artinya tidak boleh disakiti ya. tidak boleh perasaannya diganggu nggak boleh disinggung nggak boleh dicaci nggak boleh dia tadi itu menghardik harus bersikap gimana caranya baik orang tadi itu senang hati eh? wa malu haram juga hartanya sekecil apapun hmm, jadi jangan dianggap khair insyaallah masa segini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kalau nyiksa ini nggak pantas Allah nyiksa gitu Hah? siapa kamu dan siapa Rabbul Alamin seakan-akan kamu adalah orang yang hebat di hadapan Allah kemudian kamu tidak layak untuk disiksa oleh Allah siapa yang yang apa yang meyakini demikian la karena itu ta'azuz ta'azuz untuk nafas merasa dirinya hebat luar biasa itu adalah orang yang dalil di hadapan Allah itu adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala tapi kalau sudah tadallul orang tadi merasa hina di hadapan Allah maka itulah orang yang aziz indallah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga ayuhan nas eh manusia ittaqullah bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala fa wallahi demi Allah la yadlimu mu'minun mu'minan tidaklah mendolimi orang Islam orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya illa intagamallahu minhu yaumal qiyamah kecuali Allah akan menyiksa dia dari dia mengadili dari dia nanti di hari kiamat hati-hati apapun bentuk kedoliman terhadap orang mukmin pasti nanti di hari kiamat Allah akan menghakimi Allah akan menyiksa dan Allah akan membalas nah, kita jangan menjadi orang yang eh, lepas kontrol di atas dunia ini. Kita harus paham bahwa semua yang kita lakukan itu adalah dalam kontrol Allah. Bahkan para malaikat Allah. Bahkan para orang-orang Islam yang lainnya, orang mukmin yang lainnya Disinilah orang Islam tadi itu tidak mau berkata kecuali yang nanti di hari kiamat akan membuat dia bahagia dan beruntung. Tidak mau melakukan perbuatan kecuali yang sekiranya nanti di hari kiamat akan menjadi sebab dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang beriman ya. Karena itu kalau kita lihat eh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan نبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يريدون يريدون وجه يري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وبعدين ها Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah kamu wahai Muhammad untuk kamu tadi itu duduk bersama hadir bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pagi dan sore hari orang-orang yang dzikir, orang-orang yang beribadah. Inti sabar bergabung sama mereka. Memang perlu sabar. Wala tadu ainaka anhum. Jangan kamu tadi itu berpaling pandangan kamu daripada mereka. Hah? Jadikan fokus tujuan utama kamu untuk bergabung bersama mereka. Jangan kamu berpaling dari pandangan kamu kepada mereka turidu zinatal hayatid dunia kamu menghendaki kesenangan dunia sehingga kamu tadi tidak bisa bergabung bersama mereka apalagi bergeser bergabung kepada orang-orang yang Allah lupakan hatinya darinya wala tuti man aghfala qalbahu an dzikrina jangan kamu itu taat kepada orang-orang yang aku lupakan hatinya daripada mengingat aku wattaba'ahwa dan dia orang-orang itu yang di ia bergabung dengannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya maka amruhu furuta maka akan benar-benar melampaui batas nantinya urusannya akan benar-benar melampaui batas nantinya keliru semuanya nantinya nah di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabi sebenarnya itu bukan perintah kepada nabi perintah kepada kita semuanya dinisbatkan kepada Rasul ha? itu dua hal di sini bergabung dengan orang yang berzikir kepada Allah kemudian orang-orang yang ikhlas kepada Allah kemudian jangan kamu tadi itu bergabung dengan orang yang lupa kepada Allah dan mengikuti nafsu Nah, kita harus memilah-milah ada di sini. Nah, sehingga kalau kita bergabung dengan orang yang yad'una rabbam bil asyi, kita selalu berzikir kepada Allah. Lisan kita terkontrol. Kita bergabung dengan orang-orang yang ikhlas, yang murni, hati kita bersih jadinya. Kita bergabung dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, gerakan kita tidak sampai salah nantinya. Tapi kalau sudah bergabung dengan orang-orang yang lupa kepada Allah, nggak kontrol lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita. Hatinya kita juga demikian, qalbahu afala qalbahu an dzikrina akan jadi kotor nantinya. Kemudian mengikuti hawa nafsu, jelas amal perbuatan nantinya banyak yang salah. Eh, muslim itu adalah yang dia mengontrol anggota badannya tidak berbicara kecuali yang baik tidak sampai merugikan yang lainnya Tidak melakukan satu perbuatan kecuali yang baik Yang menguntungkan kepada yang lainnya Wallahu a'lam.